Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma falahadiyalah amma ba'd Rabbi syrahli sadri wa isirli amri Wa ahlul uqdatan bil lisani Yafqahu qawli Amin ya Rabbil Alamin Pemirsa senang sekali kita ketemu lagi Di program Hikmah Pagi Segmen dakwah agama Islam Seperti biasa Selalu kami berdoa dan berharap Semoga Anda semua Dalam kondisi sehat alafiat Dan aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan baik Tentunya tidak lupa Semua yang kita lakukan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau diawali dengan niat yang ikhlas, dan semata-mata karena Allah tentunya keberkahan insya Allah akan selalu menyertai kita salawat juga salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in di segmen dakwah agama Islam ini adalah kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI yang mudah-mudahan melalui program ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang agama yang kita yakini yakni Islam dan juga insya Allah bisa menambah kualitas uh, pengamalan agama yang kita miliki nah bersama kami hadir terakhir hari ini narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Aziz. Beliau adalah Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger terus Pak Nandi ini. Ustaz, <clears throat> tema kita tentang mencerdasan bangsa. Ya. Jadi lebih kepada bagaimana dan modal apa yang harus dimiliki bangsa dalam rangka uh, kecerdasan uh, bangsanya ya masyarakatnya ya. ya. Nanti eh, kita, akan bahas dulu Ustaz Santi. Ya. Kita perkenalkan dulu yang oh, hadir. Oh, oh iya, iya. <laughs> Lupa dari mana Ya, dari mana? Dari mana ini audiens kita jauh-jauh datang dari ujung Bone Oh. Sulawesi Selatan Makassar, ya. tepatnya ya. di Pondok Pesantren Al Ikhlas, pimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar Ema, Dirjen Bimas Islam. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini rata-rata SMP, SMA? Dua-duanya campur ya. Istilahnya sanawiyah ya. Sanawiyah di pesantren Al Sanawiyah sama Alia. Terima kasih bisa hadir dan mudah-mudahan nanti kembali ke uh, kampung halaman di ujung Bone bisa terus menyaksikan TVRI ya. Eh, baik. Dan juga bersama kita <clears throat> ini ada rekan-rekan dari tim Hadroh Adibai Kampung Duku, Keramat Jati, Jakarta Timur, pimpinan Ustadz Syuryansah. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Kalau itu alat yang segi lima apa namanya? Bas bintang tuh. Ustaz Andi tadi nanya apa <laughs> namanya. Baik Ustaz Andi. Ini apa modal yang harus dimiliki oleh setiap bangsa supaya bangsa itu bisa dibilang sebagai bangsa yang cerdas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia, itu adik-adik bicara umat Islam. Sebab mayoritas di negeri ini adalah orang Islam Saya pernah datang langsung Bu Lili ke BPS Statistik Saya nanya ya. Tapi belum statistik yang baru 2010 Karena statistik itu per lima tahun ya. Saya ingin tahu sebab ada simpang siur Hanya saya tanya berapa sih jumlah umat Islam itu hitung dulu pak gitu. ternyata nanya ke BPS statistik tuh nggak langsung sekali jawab hmm. dihitung dulu jelaslah dihitung-hitung ternyata masih banyak 88,58 persen. Hmm, Jadi dari 130 230 juta bangsa Indonesia, hmm. sekitar 187 jutanya adalah orang Islam. Coba ini bukan main. Jadi kalau yang maju bangsa ini, yang maju itu umat Islam. Iya. Kalau bangsa ini mundur, yang mundur itu umat, umat Islam. Islam. Kalau bangsa ini adalah kaya, yang kaya orang Islam kalau bangsa ini miskin, yang miskin juga orang orang Islam. Nah, untuk itulah kenapa di pada bangsa ini banyak masih banyak orang miskin, ya. Miskin itu adalah akibat kebodohan. Kenapa dia miskin? Karena bodoh. Kalau tidak bodoh nggak mungkin miskin. Ya. Nggak mungkin miskin. Oleh sebab itu eh, perlu dicerdaskan bangsa ini maka judulnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya terus terang para pemirsa TVRI bahwa eh, pagi ini sangat senang berhadapan dengan calon-calon pemimpin. Amin. Subhanul yaum rizalul ghad, ya. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang datang. Dalam bahasa Belandanya, de toekomst van slan and en ons spoiler ligt hidden de komes pon oslan enumus susun dah muhlek kemakan. Hmm. Mungkin Bu bingung ya. Kalau orang hukum belajar bahasa Belanda, ya. Jadi orang hukum ya betul Pak. Nasib bangsa di masa yang akan datang itu terletak pada pundak tuan-tuan. Ya. Hmm. Jadi kalau tuan-tuan loyo, ya bahasa Swedianya mengpelehe ya. <laughs> Artinya mengpelehe itu ya lemes, lemes. Swedia bagian mana ya, itu teh? Ya, lemes. kalian ngerti? Emang pernah ke Swedia? pak <laughs> senyum. Ya. Nah, jadi kalau sekarang lemes, lesu, ya, malas, Nah, maka nasib bangsa yang akan datang pun akan lebih parah dari hari ini. Akan mengpelehe juga iya, ya. ya? Mengpelehe. Maka <laughs> ada pepatah ijad wala taksal Betul. wala takun gofilan panadamatul ukba liman yatakasalu hmm. bersungguh-sungguhlah kalian jangan malas jangan malas jangan malas karena keprihatinan, kesedihan di masa tua itu diakibatkan dari kemalasan di masa muda. Ya. Jadi jangan mas, harus optimis. Menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat man tolaba syai'an jiddan pawajadahu. Siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti dapat. Hmm. Ya. Cari apa? Tapi dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu bangsa ini harus cerdas. Jadi harus jadi ahli nuklir kalian itu. Harus jadi ahli pembuat bom, ya. Tapi bomnya bukan untuk teroris, hati-hati. Hmm. Tapi bom untuk mempertahankan uh, negara dan bangsa ini dari musuh-musuh bangsa dan negara ya. Sebab selama ini umat Islam itu banyak kan nangis aja, Istagisna ya Allah, istagisna ya Allah, tolonglah kami nangis banyak nangis. Diserang oleh Israel gajah nangis ya. <laughs> Ada gempa bumi. ah Islam itu bukan agama nangis <laughs> ya. Ini banyak nangis ya. Ya nangis. Ya. Nah, ini kenapa pada Allah sudah memberikan modal Al-Qur'an maka pertama, ayat yang pertama itu bukan nyuruh sholat. Ya, bukan nyuruh puasa, bukan nyuruh haji, tapi nyuruh belajar. Nyuruh baca. Nyuruh baca. Ikro, ya belajar itu. Iya, ikro. Belajar. Ya. Ikro, bismi rabbikal ladhi kholak Kholakol insana min alak. ikro warabbukal akramul ladhi 'allama bil kolam 'allamal insana malam yaklam. Jadi ini belajar. Ikro itu baca, riset, observasi, teliti, munculkan teori-teori, lakukanlah dari teori-teori itu. Itu bisa 14 artinya kata-kata ikro itu. Itu hebatnya, kayaknya bahasa Al-Quran. Hmm. Artinya bisa 14 itu deh. Kata-kata ikro saja. Apa ya. aja Pak? Ya baca, hmm. riset, observasi, lihat, teliti, hmm ah, munculkan teori-teori dari kata ikro itu ya. kan ada eh, dalil-dalil uh, ya. ya kalau dalam ilmu alam itu ya nah <clears throat> jadi itu pertama kita harus cerdas secara intelektual min hakil waladi alal walidi ayu alimahul kitabah jadi pertama harus dicerdaskan logikanya logika nah logika itu intinya adalah pada matematika dan bahasa jadi orang cerdas supaya cerdas itu dilatih matematikanya, berhitung, ya. Ilmu hisab namanya. Hmm. Ada ilmu hisab, ada ilmu hisab. Kalau tukang rokok itu ilmu hisab namanya. Beda, ya. Nah, hisab karena rokoknya dia apa? Hisab, ya. Ada hisab, ada hisab, ya. Jadi pertama anak kita kata Nabi disuruh belajar tulis baca. Hmm tulis baca ini sebagai dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan selanjutnya. Yang harus bisa baca, ya. Baca ini Budi, ini Wati, ini kakek Budi kan gitu kan? Ya. Kalau baca bahasa Arabnya tak patah do mahu tahu ya. Mim jabar mak kalau Jawa Barat pakai jabar, bim jabar mak tak jabar tak mata, mim do mahmu matamu. <laughs> Itu. Itu belajar. Setelah itu untuk logika kuasai bahasa asing. Bahasa asing. Man nah, dalam mahfudot ya, hmm. peribahasa Arab man arofa lughata kaumin salima min makrihim. Hmm. Siapa yang paham bahasa seseorang, bahasa suatu kaum, dia akan aman dari tipu dayanya. Hmm, betul. Jadi bahasa Indonesia ini belum jadi bahasa ilmu pengetahuan, ya. Nah, bahasa ilmu pengetahuan masih banyak pertama dalam bahasa Inggris, kedua dalam bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Jerman, ya. Karena kalau kita lihat komputer itu di HP, di komputer kan pakai bahasanya apa? Bahasa asing bukan bahasa bonek ya. <laughs> Kalau bahasa Bone kan makan jadi makang, gitu ya. Nah, sudah makang belum? Makang apa? Makang ikan kan? <laughs> itu bahasa Bone. Nah, ya. Jadi bahasa Indonesia belum jadi bahasa ilmu pengetahuan. Begitu pula bahasa Arab. Bahasa Arab itu belum jadi bahasa ilmu pengetahuan harus disadari, ya. coba lihat ya di, di, di dalam hal teknik itu bukan dalam bahasa Arab, tapi bahasa Inggris. Nah. Cuma kita ini pernah dijajah. Anak-anakku sayang, kita ini pernah dijajah. Dijajah itu tidak sebentar, 340 tahun oleh Belanda. Belanda itu waktu itu jumlahnya hanya 17 juta. Menjajah bangsa kita sebanyak waktu itu 130 juta waktu itu. Ya. 17 juta, jauh bisa menjajah kita. Sama sekarang juga Israel itu jumlahnya hanya 4 juta setengah. Ya. Penduduk DKI Jakarta 9 juta hmm. 600 ribu. Ya, coba bayangkan. Israel itu hanya 4 juta setengah dengan bayi-bayinya. Tapi bisa mengalahkan Mesir, bisa mengalahkan Yordan. Mesir itu 6, hampir 70 juta. Hmm. besar besar hmm. orang Mesir. Ya. Tapi kalah dengan Israel yang hanya 4 juta setengah di sini ada Syria, di sini ada Lebanon, dikepung ya, oleh enam negara. Tapi kalah orang Islam. Kenapa orang Islam kalah? Lemah, lemah dalam teknologi. Lemah. Jadi bisanya hanya doa saja. Ya Allah, ya Allah. Cuma nangis kita. Eh, <laughs> pada Allah sudah berikan modalnya Al-Quran. Di Quran itu adik, tidak ada surat sholat. Cari ada yang belajar di Sanawiyah, MTS, MTS itu Madrasah Sanawiyah, bukan Madrasah Tengah Sawah. <laughs> di Bonek masih ada sawah? Masih ya. Oh. Wah MTS, wah madrasah Bekasi juga sawah. masih pak. Ya bukan. Madrasah Sanawiyah. Bagus ada belajar di karena nanti bisa di samping tahu matematika, fisika, hmm. biologi bahasa Inggris, tapi juga tahu nahu, tahu saraf, hmm. ya. Nah ini dibacanya ta apa ti ini baca tu ya hmm. ilal baiti ilal baita apa ilal baitu hmm. ya nah harus tahu kan ini fiil ini isim ini huruf ya hmm. tapi sekarang ada bapak sarjana dari mana saya dari perguruan tinggi Islam pak coba ini isim fiil apa huruf pak Ahmadu isim pak isim apa isi mudore lah kok ada isi mudore ya nggak <laughs> ada isi mudore ya ini isi mudore pak aku, ya. <laughs> isi mudore tuh jadi belajar harus baik-baik ya mana isi mana nggak ada isi mudore nggak ada ya, <laughs> kalau pil ada ya pil madi pil mudore pil amar isi nggak ada isi ah. mudore ya. jadi ada harus nah di Quran itu deh coba cari surat sholat ada yang ada deh surat azhariyat Surat Az-Zariyat itu bicara tentang bom, bicara tentang kapal induk, bicara tentang tank baja. Wadzariyati darwa, palhamilati wikro, paljariyati yusro, palmukosimati amro. Ya, ini bicara tentang kapal induk, bicara tentang bom demi kapal yang menghambur-hamburkan bom. Ya. Nah, kita di pesantren itu yang harus dipelajari. Jadi jangan hanya padu wudu enam perkara. oke enam perkara. hukum Islam lima perkara. Kedengaran sama non muslim. Wah, kita bagaimana bisa masuk Islam ya banyak di Islam banyak perkara <laughs> saya baru satu perkara aja di pengadilan udah banyak keluar duit ini rukun Islam lima perkara pardu wudu enam perkara coba jangan pakai perkara pardu wudu ada enam cukup <laughs> rukun Islam ada lima kan gitu iya. jadi enak kedengarannya ini rukun Islam lima perkara. Aduh, orang Tionghoa, hanya oe bagaimana bisa masuk Islam? Ya, berat Islam banyak perkara. Tuh. nah. Di Quran itu deh, ada surat Al-Hadid namanya. Besi. Baja. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid wa manafi'ul linnas. Kami turunkan kepadamu besi kata Allah dari besi itu punya kekuatan yang dahsyat. Banyak manfaatnya bagi manusia. Coba olah dan kembangkan olehmu besi kata Allah. Ada-ada sudah mengembangkan besi. Dari besi itu deh, bisa jadi tank baja. Dari besi. Jadi orang kan senjatanya orang Gaza apa? Ketepel. Ya, orang pakai tank baja, ditekut paling paling kena besinya, tank tank gitu aja ya. Orang nggak ada kenapa apa Hmm. Nah itu. Dari besi bisa jadi peri. Bukan peri, nama si Peri ya. Peri Ardiansa. Nah, peri, ada kan nama Peri ya. Ada orang Bogor deh, namanya Muhammad, panggilannya Ahmad. uh. Datang ke Jakarta, dia rubah jadi namanya Peri. Apa ketemu? Eh kok kamu namanya sekarang jadi Ferry bukan dulu Amat? Ya Pak ustad kan Amat itu bahasa Inggrisnya Ferry katanya. Amat bagus, Ferry good gitu dia. <laughs> Ya. Nah, jadi jadi ferry, jadi kapal penyerbangan, eh, apa penyerbangan apa ferry. Eh, eh, ya udah pokoknya begitulah. Ya. Jadi bedil, senjata, senjata. Tuh itu juga tuh alat apa tuh? Itu dari besi itu, ya maka saking pentingnya itu besi ada dalam Al-Quran. Hmm. Tapi umat ini, bangsa ini deh nggak pernah. Dulu ada orang pintar dari dari Bone apa? Hmm. Dari pare ya, yang Pak Habibie itu. Oh, pintar tuh, ya. Ada juga harus begitu, nanti keluar Habibi-habibi muda. Ya. Betul. Ya. Jadi besi ada soal obat-obatan namanya surat An-Nahl. Wah, wow, bisa tuh ya. Surat An-Nahl itu artinya lebah. Lebah itu penghasil madu madu itu nilainya lebih tinggi daripada ginseng dan madu itu bisa bermacam-macam. Maka pantas dalam Al-Qur'an tidak ada surat Al-Ginseng. <laughs> Karena ginseng lebih rendah daripada madu. Ya. Itu di situ tentang obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kata Allah kembangkan, pikirkan, apalah tatatab barun. Ya. Apalah takilun, ya. Apalah tatafakkarun. Sebab Apalah kalau Al-Qur'an sampai ke rumus yang kecil-kecil kapan manusia belajar? Betul. Kapan manusia berpikir karena ilmu pengetahuan itu punya kenisbian, punya hmm. kekurangan. Mungkin benar pada satu saat tapi bisa disalahkan pada masa yang akan datang, ya. Nah, seperti HP. Dulu HP itu tebal kan? Hmm. Dipakai melempar anjing aja bisa. Ya. Tebal. Sekarang kan makin tipis, makin hmm. mobil juga begitu, ya dulu itu pakai ini deh mobil tuh pakai di engkol namanya oh, jadi mau dihidupkan ya? dulu gitu dulu toh baru cewek cewek cewek cewek cewek cewek cewek cewek cewek cewek cewek ya nah cewek cewek coba kalau Al-Quran menceritakan yang rumus-rumus seperti itu yeah. sedangkan Al-Quran itu sepanjang masa yeah. maka globalnya kembangkan maka dalam Al-Quran ada walal akhiratu khairul laka minal Yang terakhir itu lebih baik daripada yang lalu gitu. Tapi kita selalu mengartikan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Baru itu aja ya. Hmm. Jadi yang terakhir, HP yang terakhir, mobil yang terakhir lebih bagus daripada mobil-mobil yang lalu. Maksud yang terbaru ya? Ya, hmm. itu harus diartikan begitu ya. Jadi Al-Qur'an itu kan bahasanya sangat luas hmm. ya. Baik, Ustaz Andi, Menarik sekali, tapi ya. kita jeda dulu. <clears throat> Nanti kita lanjutkan, dilanjutkan dengan pertanyaan dari rekan-rekan adik-adik dari Al-Ikhlas uh, eh, di ujung Bone dan juga nanti ada kita akan ikuti syair dari Adi Bai tapi kita break sesaat. Pemirsa, uh, kami akan kembali selepas berikut tetaplah bersama dakwah agama Islam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam yang hari ini kita membahas tema tentang masalah mencerdaskan kehidupan bangsa bersama narasumber kita dari Kementerian Agama yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Aziz selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam dan juga di studio hadir eh, adik-adik kita santriwan santriwati juga pembimbingnya para ustadz dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone Sulawesi Selatan Makassar dan juga ada grup Hadroh Adibai dari Kampung Duku Kramat Jati Jakarta Timur pimpinan Bapak Ustadz Suryansa. Dan Alikhlas ini adalah pimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Nasarudin Umar MA. Baik Pak Nandi, eh, kita langsung pertanyaan aja kepada saya ada, ada sedikit. Teman, Nah, eh, jadi dulu kita itu dijajah deh. Ya. Ketika dijajah ini umat dibodohkan oleh penjajah karena penjajah tidak ingin rakyat jajahannya maju. Hmm. Kalau maju rakyat jajahan tentu akan melawan kepada penjajah itu kalau pinter, kan gitu. Maka di Indonesia itu di di, di apa ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda itu ahli-ahli agama Islam. Tapi ahli agama Islam tidak ber, uh, bukan beragama Islam, hanya ahli saja. Jadi Islam itu dipelajari secara mendalam, hmm. yang fungsinya bagaimana cara melemahkan umat Islam. Yeah. Antara lain Profesor Dr. Christian Senuk Horgonyo Hmm. Banyak bukunya. Itu penasehat pemerintah Hindia Belanda Indonesia. Pokoknya orang Indonesia itu jangan belajar bahasa Inggris. Itu. Maka kata Senuk, jangan belajar bahasa Inggris, nanti akan susah dalam sakarotil maut. Itu. <laughs> Orang Islam pelajari saja bahasa Arab karena Quran bahasa Arab, di sorga bahasa Arab, ya kemudian juga dikubur itu katanya nanti ditanya bukan pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Arab. Man robuka. Ya. Jadi tidak what is your name tidak tapi man robuka. Ini apa maksudnya supaya orang Islam tidak bisa bahasa asing. ya, tidak mendalami. Tidak mendalami. Cukup orang Islam bahasa Arab aja. Tuh itu aja. qatrul Gois, Ukudo Juman, Alfiah, ya, Nahu, sapinatu Naja, tak pikirnya ya fatul qarib fatul berarti fatul qarib fatul muin ya. ya. itu saja orang Islam jangan belajar bahasa Inggris kata senukor goronya masih banyak ulama-ulama di daerah-daerah itu yang mengharamkan belajar bahasa Inggris <laughs> ada ya. jangan belajar matematika fisika biologi itu adalah nanti jadi orang kafir mm -mm. ya orang Islam belajar saja fikih tauhid tajwid itu betul ya itu aja uh, apa namanya belajar tasawuf hmm. ya. itu penjajah itu dulu bahkan siapa yang cari duit yang cari harta kata, kata ada lagi di Jawa namanya doktor panderplas doktor deh wah ahli agama Islam supaya orang Islam itu bodoh ya orang Islam jangan cari duit cari duit itu adalah anjing hmm. kata dia siapa yang cari duit adalah anjing mati mah kagak dibawa kata dia hmm. mati nggak dibawa. Yang penting orang Islam perbanyak baca tasbih, ya. baca dikir, itu saja. Hmm. Jadi umat ini maka nggak bisa apa-apa. Hmm. Oleh Israel ya. yang empat 4 juta setengah, yang sudah punya tank baja, punya senjata nuklir segala macam, kita kalah Tetap yang kalah. di dunia ini deh jumlahnya sekarang 1,7 miliar. Hmm. 1,7 miliar kerjanya cuma nangis melawan Israel yang jumlahnya hanya 4 juta setengah. Hmm, Masya Allah, nangis. Sedih kita kan? Hmm. Kenapa kita jauh dari Al-Quran? Sudah jauh dari Al-Quran. Hmm. Ya. Jadi hanya mengambil sholatnya, puasanya, tapi teknologinya nggak pernah kita ya, perpikirkan. Ya, kita lupa. Nah ini adik-adik ini, ini saya yakin diantara antara ada yang ada yang nanti otaknya berlian, jadi jenderal, jenderal yang muslim ya jadi direktur, jadi inspektur yang muslim, ya. Jadi teknokrat, teknokrat yang muslim, Amin. bela Islam. Bela Islam hmm. di mana saja Anda nanti berprofesi, bela Islam. Hmm. Jelas, deh, Baik. Jelas, deh, Jelas. Jarang ada ceramah jelas seperti itu. <laughs> ya. Ya, jelas Pak Ustaz. Ya. <laughs> Silakan ada yang mau bertanya dari santriwan dan santriwati? Baik, ya. Silakan silakan. Berdiri ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Iqbal, ha. Iqbal Aslinya, kelas berapa? Kelas 2 Alia Oh, 2 ha. Aslinya saya berasal dari Kupang hmm. dan bersekolah di Pondok Pesantren Aliklas Kupang Ujung Kuping. <laughs> dari Kupang ya. Silakan Iqbal. Afwan yang ingin saya tanyakan mungkin agak sedikit menyinggung ilmu tafsir. Mm -mm. Ya, tadi mengenai surah Al-Hadid. Ya. Di sana saya mendengar arti dari sebagian ayatnya itu mengatakan bahwa besi itu diturunkan kepada kalian. Hmm. kalau secara konseptual yang saya tangkap diturunkan berarti awalnya besi itu tidak ada pada kami, artinya pada bumi. Hmm. Besi itu tidak berada pada bumi. E, sedangkan kalau konseptualnya bahwa besi itu sudah di bumi, memakai kata menciptakan atau mengadakan berarti sudah ada di bumi tapi kalau menurunkan ini sepertinya uh, Allah memberitahu kepada kita bahwa besi itu uh, tidak berasal dari bumi uh, menurut Bapak sendiri bagaimana apa pendapat saya ini betul hmm. atau bagaimana ya syukur hmm. Jadi kajian tafsir ya. antara kalimat ya. diturunkan Wah, dengan ya. Hmm. Baik berikutnya kami silakan ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Ulfa dari Pondok Pesantren Ailas Ujung Bone. Kelas berapa Inaya? Satu sanawiyah. Kayak ini ya, satu sanawiyah ya. Ya Gila iya Pak, kalau udah besar kuliah. Ya. Oh. Gitu. <laughs> Silakan Inaya. Pertanyaan saya sebagai generasi muda, apa kiat-kiat kami dalam membentuk diri berakhlak berakhlakul karimah? kiat-kiat ya, ya untuk berakhlak karimah. Mau dua dulu atau gimana? Ya, dua dulu. Ya, ya silakan. Jadi di Quran itu ada domir-domir nahnu ya. Hmm. Jadi selalu wanazalna ya, wa ya. Nah, inna khalaqna, ya kan? Nah, jadi artinya menurut ahli tafsir kalau ada kata domirna nahnu itu ada campur tangan yang lain. Hmm. Ya, jadi bahannya Allah yang turunkan. Wa anzalna dan kami turunkan. Nah, jadi turunkan itu kan besi tidak ujug-ujug, ujug-ujug itu, itu. Uh, suddenly, <laughs> ya, pajatan bahasa Arabnya, tiba-tiba, ujug-ujug itu artinya. Ujuk -ujuk. Jadi ujug-ujug itu pajatan, suddenly, suddenly. Uh, bahasa Inggrisnya jadi tidak ujung-ujung jadi besi, tapi melalui biji besi, pasir ah. diolah. Nah, yang olahnya manusia kan hmm. untuk jadi besi itu. Jadi Allah tidak turun lempengan <laughs> besi. <laughs> Ya. nah, itulah wa anzalna, makanya ada domir nahnu. Jadi ada keterlibatan yang lain itu ya. tidak sendiri ya tidak sendiri jadi harus diolah dulu kan besi itu ya di ada di mana di PT Krakatau Steel hmm. ya di mana tuh daerah Banten Banten Serang Banten ya yang kedua ini adik Ulfah ini cantik sekali ya. Nah, itu akhlak. Hmm. Ya, jadi orang berilmu harus seperti ini tadi ber, berapi-api itu karena di depan anak-anak, yeah. di iya. depan generasi muda. Jadi berkepentingan sekali Bapak dengan anak-anak oh. ini. Berikan motivasi ingin, ya, Pak? Motivasi. Jadi berapi-api itu ingin anak-anak itu jadi eh, mujahid-mujahid uh, Islam. Hmm. Ya. Ingin jadi pejuang-pejuang Islam adik itu. Tadi subhanul yaum rizalul ya. Tapi jangan lupa kita itu sebagai orang Islam ibarat padi semakin berisi semakin berunduk. Hmm. Jadi semakin orang banyak ilmunya, akhlaknya semakin baik. Ya. Kejujurannya ya, itu terutama Tata sekarang di Indonesia ya. banyak deh orang pinter ya, tapi sedikit orang jujur. Hmm. Kejujurannya ketawaduannya, ketawakalannya kepada Allah ya. Nah, jadi ada orang pintar, sombong. Ya, sombong. Itu sifat manusia. Jadi yang menjadikan kesombongan itu biasanya ilmu, hmm, ya, harta, harta, jabatan. Jabatan, betul. Kalau udah punya ilmu, punya harta kan Hei, cepat, cepat, ambil cepat. Uh -uh. Ah, cepat. Nah, gitu aja ya. Nah, itu biasanya sombong. <laughs> Jadi ada orang berilmu tapi sombong. Ya karena pinternya orang ini ya dia ngajak diskusi sama siapa saja menang sehingga orang jauh dari dia karena sombong yeah. suka melecehkan orang akhirnya dia nulis di koran siapa yang mau diskusi dengan saya kalau menang kata dia saya akan beri hadiah tapi kalau kalah nggak apa-apa ada orang Islam baru pulang dari rumah sakit mata karena dia sakit mata ditutup matanya sebelah dia baca koran ini orang sombong banget katanya. Masa ngajak diskusi aja ditulis di koran. Nah. Dan naruh HP di situ, nomor HP-nya 0815 10 2847 ya. Hmm, HP-nya. Ya apa HP. nah, HP-nya siapa? Oh, Akhirnya dia HP saya yang mau diskusi dengan tuan. Oh gitu. Dia nawarin di mana tempatnya, kapan, dan mau pakai bahasa apa dengan saya? Oh, gitu. Bahasa Jerman, bahasa uh, Bone atau bahasa Inggris atau bahasa Arab kata dia. Nah, akhirnya lah, kumpul. Diadakan kumpul kayak gini ya. Dari Bone datang, dari Hadroh datang ya, hmm. termasuk Bapak siapa itu? itu, itu pasti mana? Pak Hadi. Pak Hadi ada. Dari Ambon. Ambon ya. <laughs> Nah, udah gitu diadakanlah diskusi berdua antara orang yang sombong dengan orang yang matanya ditutup sebelah. Sebelah karena hmm. sakit tadi. Jadi nanya itu orang sombong, "Bapak mau diskusi dengan siapa siapa? Kata orang yang orang Islam yang tawaduk tadi ya, yang akhlaknya baik, ditutup mata sebelah kena sakit. Saya ingin berdiskusi dengan Tuhan dengan memakai bahasa isyarat. Kaget dia, kaget. Hmm. Ya, bahasa Padangnya takajui kaget tuh. <laughs> Ya. Kaget, loh ada bahasa lain ya? Iya, bahasa isyarat kata dia. Hmm. Sebab kita kalau kemana-mana nggak bisa bahasa Inggris, misalnya ada ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris. Pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat bisa. Ada masuk ke restoran, kata yang jaga, What do you want? nah, <laughs> orang ya, makan. Oh, iya. ada ke Arab, nggak bisa. Masuk ke Mut'am, ya. Kata orang Arab, mana tuh Nah, itu apa? Minum. Minum, ya. Jadi kalau ini tikungan, deh. Ya. Kalau ini di belakang pabrik gas, ya, ini. Nah. Itu bahasa isyarat. Iya. Ya. Ada. Kalau sini apa? Isyarat dari mana, Pak? Come here. Come here itu kadir. Kadir. Iya, bahasa sama. medianya kadir. Ya? Kadir. Come here, kadir, ya. Nah. Itu kalau ini kecil kan? Iya. Waduh kalau sudah ditonton, si orang sombong ini punya kesimpulan. Kalau saya diskusi pakai bahasa isyarat, saya harus nyerang terlebih dahulu. ha. Ah. Pasti dia bingung kata dia. Ah. Oke okay, kata dia. Oke okay, kalau begitu kata dia ya. Nah, jadi pakai ngomong gitu. Oke okay, kalau begitu katanya. <laughs> nah, akhirnya diskusi dimulai. Akhirnya orang yang sombong tadi langsung, hmm, kata dia. <laughs> orang Islam yang sopan itu jawab santai aja. Hmm. Kata orang yang sombong, hmm. Kata orang Islam, hmm. Wah, yang nonton bingung, bingung. Diskusi macam apa ini? Iya. Nah, tapi orang yang sombong itu, ya, dia ngeluarin dari jubahnya itu apel. Hmm, apel. Iya. Kata orang Islam, Hmm, <laughs> dia ngambil piring, nih nasi. Nih. <laughs> Akhirnya ditanya, Tuan Pendeta, tadi itu diskusi apa? Saya diskusi soal teologi. Hmm. Soal teologi, bagaimana cerita soal teologi? Saya tanya itu tadi orang Islam, Tuhan Anda satu? Gitu ya. Kan. <laughs> Kata dia, Tuhan Anda dua. Tidak, Tuhan saya tiga. Gitu. Hmm. Oh, bicara teologi katanya. Hmm. Terus saya tanya lagi, tapi orang Islam malah marah sama saya, malah ngajak berantem. Uh. Saya tidak layani katanya. Hmm. Saya tanya kembali, apakah Nabi Adam di sorga makan apel? <laughs> Kata dia, tidak. Nabi Adam di sorga makan nasi. <laughs> Itu versi pendeta. Iya. Sekarang versi orang Islam yang ditutup matanya sebelah. Pak, tadi itu diskusi apa Pak? <laughs> diskusi soal penghinaan katanya. Oh. Tadi mengartikan diskusi soal teologi, teologi, soal ketuhanan. Sedangkan yang ini mengartikan diskusi soal penghinaan. Penghinaan, penghinaan bagaimana, Pak? Ya ngajak diskusi sama saya tapi tiba-tiba menghina. Mata Anda satu katanya. <laughs> saya jawab tidak, mata saya dua. Kalau itu tiga dong, satu sama dua. Eh. Lu jangan banyak omong lu, berantem aja sama gua gitu. <laughs> Tapi dia di akuarium takut rupanya sama saya katanya. Uh. Dia malah nawarkan apel sama saya. Uh. Saya tidak doyan apel, saya doyannya nasi. Oh, gitu. oh. Beda -beda. Jadi kalau ingin berilmu deh harus hmm. beda pendapat nanti. Hmm. Dan ketika kita berbeda pendapat tidak boleh bermusuhan. Kalau kita beda pendapat, bermusuhan alangkah banyaknya musuh kita. Suami istri aja beda. Betul. Suami kan laki-laki, istri kan perempuan. Perempuan, ya. Beda itu. Maka harus bermusuhan? Tidak. Ya tidak. Jadi ketika kita berbeda pendapat, oh, misalnya ini begini bacaannya. Oh, nggak usah. Allahu Akbar aja ada macam-macam. Allahu Akbar. Kalau orang Jawa Barat rata-rata Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Tapi sebagian di Jawa Tengah Allahu Akbar wajah tu wajialilladhi. Tapi sebagian di Pasuruan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Apa harus bermusuhan ketika kita berbeda? Tidak. Justru dengan perbedaan ini jadi ada persaingan yang sehat. Berlomba-lomba namanya dalam Al-Qur'an disebut fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi betul orang tambah ilmunya, akan tambah sopan santunnya, tambah berakhlak, ya? akhlaknya hmm. semakin baik. Itu deh ya. Oke, okay. baik Pak Nandi, so nanti kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan dari Pondok Pesantren Ailas juga nanti siapkan pertanyaan lagi dan pemirsa kita akan uh, ikuti dulu syair yang pertama dari grup Hadroh Adibai berikut ini. Oh. Baik, pemirsa melanjutkan dialog kita di Hikmah Pagi segmen dakwah agama Islam tentang e, temanya yaitu tentang masalah mencerdaskan kehidupan bangsa bersama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Aziz selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan HBI. Kita lanjutkan. E, dan di sini juga ada e, santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas bersama para guru pembimbingnya atau ustadz-ustadznya. Kita ke Pak Nandi atau langsung pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu ya Pak. Ya, Karena nanti dulu sebentar. Oh, ada kecerdasan ini, Dek ada kecerdasan ini ya. Hmm. Di sini ada dua kecerdasan, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan emosional itu seperti tabah, ya, tahan banting, optimis, <clears throat> nah, ya, yakin, jadi sungguh-sungguh. Nah ini kecerdasan ini, ya. Emosional. Uh -uh. Uh, emosional. Ada kecerdasan spiritual Kecintaan itu seperti kepercayaan kepada malaikat Rokib dan Atid. Every man has two angel. One on his right shoulder and one on his left. Tiap manusia punya dua malaikat penulisnya. Ya, Rokib dan Atid. Jadi sekarang kan ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi ada sekalipun jam 2 tengah malam bawa mobil, lampu merah, berhenti saja. Polisi nggak ada, Bukankah ada dua malaikat? Ma'yal pidumin kaulin illa ladahi rokibun ati. Jadi akan kita berlaku jujur, taat asas, taat hukum dan disiplin. Suatu bangsa bila ingin maju harus disiplin. Ya, jangan karena nggak ada polisi terus ya. lampu merah dicekin. Nggak mungkin suatu bangsa <clears throat> akan maju tanpa disiplin. Harus disiplin. Tuhan <clears throat> itu kan ibadah hmm. itu juga disiplin. Sholat empat rakaat. Pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Gak mungkin ada korupsi sekalipun sendiri ah guru nggak ada nih sholat dulu empat rakaat udahlah tiga aja korupsi satu rakaat nggak mungkin ya nggak ya. sah jadinya <laughs> nah jadi kenapa kita kalau ibadah hmm. uh, itu diteruskan pada sikap perilaku nanti ada ketika di kantor, ketika di jalan raya, ketika di rumah, ya. menjawab sapaan orang dengan baik, hmm. ya, menyapa orang dengan baik. Jangan ada nanti ditanya orang, "Dek, dari mana?" Dari belakang. Hmm. Mau kemana dek? Mau ke depan. <laughs> ada ini tinggal di mana? Di, rumah. Indonesia. <laughs> rumah di mana dek? ada nggak dibawa. <laughs> itu nggak sopan. Ya. Orang semakin berilmu semakin berakhlak. Semakin sopan. Ya, semakin sopan, <coughs> santun, budi pekerti. Ya. Baik. Langsung kami silakan adik-adik. Ya. Ya. Berdiri boleh. Ya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, sebelumnya uh, nama saya Mirnawati. Mm-hmm. Saya sekolah di Pondok Pesantren Ahlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Kelas berapa? Kelas 2 Alia. Ya. Oh, 2 Alia. Dari Bone? Iya. Aslinya coba, dari Bone. halo orang Bone, saya ada di ah. TV gitu saya. <laughs> halo eh. Bone. bone Bone, Bone. <laughs> Ustaz bisa aja. Ya, silakan Mirna. Ya, pertanyaan saya sebagaimana kita ketahui sekarang generasi muda kita yang merupakan pemuda-pemuda selanjutnya hmm. Eh, bagaimana hmm. tindakan e, orang tua dalam membimbing anak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam kehidupan-kehidupan luar? ya. yang merusak. Terima kasih. Iya. Kalau di pesantren berapa kali ditengokin sama orang tua dalam sebulan? Satu kali, dua kali. Satu kali. Ya. Peraturannya satu kali atau gimana? Ya, satu kali. Satu kali. Oh, iya. iya Tahan kangen ya. Hmm. Baik. Satu lagi kami silakan. Ya, ya langsung. Ya, yang kenceng ya, sampai kedengaran ke Bone. Eh, <laughs> ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rusyaid. Saya dari eh, Pondok Pesantren Al Ikhlas Ujung Bone, Sulawesi Selatan. Hmm. Ya, terima kasih atas per, eh, kesempatan yang diberikan oleh Bapak atau Ustaz. Ya. Kelas berapa? Eh, kelas 1 Sanawiyah. Eh, kamu ganteng juga ya. E-nya belakang. <laughs> kelas 1 ya. Silakan, Syahid, apa yang mau ditanyakan? Sekarang ini banyak orang, utamanya generasi muda yang terjerumus dalam narkoba. Mm -hmm. Jadi, Bukan hanya narkoba deh, PC di porno. Iya. <laughs> Lalu pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat kita dalam rangka melindungi dari narkoba? Ya. Terima kasih. Dari narkoba, ya. Dipesarkan itu tempat-tempatnya. Ya. Baik, silakan. Jadi ini pertanyaannya hmm. mirip ya. Mirip. Nah, ini pekanan orang tua, ini generasi muda. Ha -ha. Sikap preventif. Ya. Jadi ya. ini sangat mengkhawatirkan deh, ya. Sangat mengkhawatirkan karena begini deh, usia belajar di Indonesia itu ada 130 juta usia belajar. Hmm. Tapi yang belajar di madrasah itu deh hanya 9 juta. Ya, usia belajar tuh 130 juta, juta dari 230 juta. Tapi yang belajar di madrasah ya, yang mulai RA, MI soal agama, iya, agama aja hmm. itu hanya sekitar 90 juta. 19 eh, dikit ya. Masya Allah. Jadi di pada bangsa ini yang menyekolahkan anaknya di madrasah jadi ada berbahagia ya, berbahagia ya. Karena orang sekolah di madrasah orang tuanya langsung jadi hmm. wali deh. Hmm. Ya, yaitu wali apa? Ya. Wali murid ya. Ya. Ya, wali betul. <laughs> Nah, ini sekarang nih, di Indonesia ini menurut Gatra beredar 800 judul VCD porno. Hmm. Yang pelakunya bangsa asing, ya, yang pelakunya bangsa dewek, bangsa orang ada 230 judul. Bangsa kita pelakunya, hmm. ya. Coba yang bangsa kita itu Bapak hafal 12 ya. Ada yang pertama Bandung Lautan Asmara jadi pertama ya kemudian eh, sembilan gadis dalam sabun mandi ya kemudian mencari jodoh Jakarta Bogor Kijang Panter ah. Kijang Panter itu dari kaki panjang pantat muter <laughs> betul pemirsa ini ada ya Betul, kita punya ranjang pengantin gitu. pengantin baru Surabaya membara Medan Lautan Asmara ya ada 12 ini menurut Gatra 80% anak SMP sudah pernah melihat visi porno. Hmm. Narkoba, Dek, kita bukan hanya sebagai uh, apa namanya pemakai, tapi hmm. sudah produsen, ya. Pernah ditemukan di arah daerah Tangerang itu hmm. pabrik hmm. narkoba terbesar. Iya, masya Allah. Hmm. Itu narkoba itu hmm. bahaya Dan ini PCD porno juga bahaya Lebih bahaya daripada teroris hmm. Lebih bahaya daripada teroris Karena akhlak, Teroris, ya? teroris akhlak hmm menghancurkan bangsa sendiri, menghancurkan akhlak. Pada tegaknya suatu bangsa hmm. ada pada akhlaknya. Hilang akhlaknya, hancur bangsanya. dah dahabu itu ya, hmm. hilang. Nah, jadi ini peranan orang tua kembali. Betul, bimbing orang tua. Ya. Jadi dalam Islam ada suatu kitab namanya Tar uh, Tarbiyatul Aulad Islam ya. Uh, karangan pimpinan dokter apa namanya? Uh, ya saya tiba-tiba lupa. Lupa. Ya. ya. Jadi itu Nasih Ulwan, Dokter Nasih Ulwan, ya itu Tarbiyatul Aulad Islam. Jadi di situ disebutkan peran orang tua itu sangat-sangat penting. Dominan ya. Sangat dominan. Sebab kalau guru kan terbatas dengan waktu, waktu terbatas belajar. dengan orang yang harus diperhatikan, ya. ya. Hmm. Tapi orang tua itulah, ya. Al ummu madrasatun, ya jadi the mother is the first teacher. Hmm. Jadi ibu itulah guru guru, guru yang utama. Ya. ya. Hmm. Maka ketika lahir anak itu diberi kalimat tauhid diadanin telinga kanan, Allahu Akbar. Bapaknya suka adan, hmm. ikomat pada telinga kiri. Hmm. Ya. Terus anak itu diberi nama yang bagus-bagus kayak tadi nama adik-adik bagus sekali yeah. itu namanya. Iya, betul. Ya. Nah, jadi jangan mengambil nama dari Al-Qur'an tapi nggak tahu artinya. Mm -hmm. Harus tanya dulu Ustaz. Ustaz saya mengambil nama dari Al-Qur'an, yeah. apa artinya? Sebab ada orang memberi nama Hutoma, <laughs> Pak itu nama neraka. Ada di daerah Cirebon orang memberi nama Yakadul. Ya. Karena diambil dari Al-Quran ya kadul barku. Ya. tanya dulu, ya. Boleh memberi nama anak dari Al-Quran tapi tanya dulu artinya. Betul. Ya. Nah, sunat memakai nama Muhammad hmm. atau Ahmad, ya. Nah, atau orang-orang soleh, salafus soleh, ya. Beri nama yang bagus. Kemudian kepada anak itu ditanamkan sejak kecil, nak ini halal, nak ini haram. Nak, lak perempuan memakai celana pendek itu aurat. Haram, haram. hukumnya. Hmm. Surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59. Tegas kepada anak. Ya. Ya. Jadi anak itu dari kecil jangan menyentuh milik orang lain. Hmm. Jangan mengambil milik orang lain. Nah, kalau kamu mengambil milik orang lain itu haram. Di Jepang sudah ditanamkan begitu walaupun bukan Islam. Di Jepang itu deh orang ketinggalan tas 5 jam di stasiun. Mm -mm. Dia harus pergi dari Tokyo ke Nagoya, bulak balik 5 jam. Itu pada di tasnya ada laptopnya, mm masih utuh, ya. Ada kawan kita yang tinggal di Jepang sekarang udah mau pulang. Kenapa Bapak nggak mau pulang Pak? Pada orang Bandung. Hmm. Saya sudah kerasan, saya sudah enak tinggal di Jepang. Hmm. Karena tiga kali saya hilang dompet, hmm. saya kembali lagi tuh dompet tanpa kurang se yen pun uang. Hmm. Nah, itu kejujuran. Ya. Bagaimana kita yang harusnya Islam itu seperti itu dalam hal tidak menyentuh hmm. ini halal ini haram. Ya. Baik, Ustaz Nandi waktunya sudah habis ini. Habis. Memang tidak akan okay. pernah Kalau puas ya. See okay. you later next time. <laughs> Iya. Ya. Cukup. <laughs> Ila liqa Pak Nandi. Iya. Terima kasih. Nanti juga kita lanjut pada episode berikut yang Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustaz Nandi dan juga mudah-mudahan adik-adik dari Alihlas bisa balik lagi ke Jakarta nanti ya. ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Semangat terus dalam belajar seperti tadi pesan dari Ustaz ya. kita. Walau taksa. Jangan malas. Jangan malas. Itu. Jangan ya. malas. Ya. Oke, terima kasih. <laughs> Sampai ketemu ya dan kesempatan salam juga buat keluarga di rumah dan juga dari Hadrul Adibai terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun anda, demikianlah bahwa memang eh, siapapun kita, apakah kita orang tua ataupun anak-anak yang memang juga memiliki harapan yang besar untuk menjadi pemimpin masa depan, saatnya lah kita mulai membimbing anak-anak kita untuk selalu bisa belajar, tidak terkecuali bagaimana agama kita mengajarkan dan bagaimana juga akhlak itu harus dibina. Karena insya Allah jikalau masa depan anak-anak kita sudah bisa terbaca hari ini menjadi baik maka insya Allah masa depan bangsa pun akan menjadi baik pula. Terima kasih atas kesempatan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila kau fi amanillah. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.